Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Mabad. Kita lanjutkan dikit dari pelajaran Mukhtasar al-Fusul fi Siratul Rasul. Kita masih berada di akhir-akhir kitab ini. Insyaallah kita selesaikan juga nanti. Semoga selesai sebelum Ramadan. Nah, barakallahu fikum. Kata beliau di sini halaman 98 Kitab Al-Hajj, kitab seputar haji. Ini aslinya kekhususan yang diberikan Allah Taala kepada Rasulnya, tapi bentuknya dibikin bab-bab fikih. Nah, dibikin seperti apa? Bab-bab fikih kitab bersiam, kitab shalah, kitab taharah, kitab berhaji. Nah, kita lihat sini. Mas'alatun ubihat lahu Makkah yauman wahida. Diperbolehkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khusus kota Mekah satu hari saja. Paham ya? Pada qalaha bi ghairi ihramin. Diperbolehkan peperangan masuk di situ nanti ya. Maka ya Rasulullah masuk tanpa ihram. Wa qutila min ahliha yauma idan nahwun min isrin. dan dibunuhlah eh, dari penduduk Mekah waktu itu di situ. Nah, barakallahu di hari tersebut kurang lebihnya 20 orang. Padahal yang namanya kota Mekah itu kan aslinya diharamkan pertumpahan darah situ. Tapi untuk Rasulullah diperbolehkan khusus. Paham ya? Kita lihat bawahnya biar tambah jelas. Wabil jumlah karena dalika min khasaisihi. Secara global itu termasuk kehususan beliau. Paham ya? Karena dakwah Rasulullah SAW di khutbah fi khutbati yaum sebagaimana Rasulullah sebutkan pada khutbahnya di pagi hari waktu itu atau hari tersebut haitsu qal fa intara khasa ahadun Di kita di Rasulullah SAW, fiha, fakulu inna Allah adzina lirasulihi wa lam ya'dhan Kalau seandainya ada orang yang ngomong, eh, nam Mengkritik itu maksudnya ya. Ada salah nah, kenapa ada salah kenapa ada orang yang dia itu membolehkan peperangan situ? Nah, barakallahu fikum dengan perbuatan perangnya atau nah, perangnya Rasulullah SAW masih membunuh Rasulullah di kota Mekah tersebut, maka katakanlah sesungguhnya Allah telah mengizinkan untuk Rasulnya, tapi tidak mengizinkan untuk kalian. Jadi kalau ada yang mengkritik atau mengatakan kenapa kok diperbolehkan nah, untuk Rasulullah SAW melakukan perbuatan tersebut, katakan bahwasanya Allah Taala telah mengizinkan Rasulnya dan tidak mengizinkan untuk kalian. Wal hadis masyhur. Ini kitabnya apa kitabul hajj. Ini termasuk kekhususan gitu untuk Rasulullah SAW. Ada pun yang lainnya tidak. Berikutnya kitab Atimah, kitab seputar makanan. Nah ini nanti kaitannya dengan khususan beliau juga ya. Qala ba'dul ashab berkata sebagian ashab. Ashab itu biasanya kalau nah barakallahu fikum yang dikenal di sini ada al-Hanabilah. Paham ya? Nah, simak kitabnya itu. Karena yahrumu alaihi aklul basal wassum wal kuras. Waktu itu beliau diharamkan atasnya makan basal. Basal itu nah barakallahu fikum semacam bawang bombay, berambang itu yang besar itu. Nah, yang biasanya baunya menyengat. Nah, wassum bawang putih, wal kuras. Kuras ini daun berambang. Paham ya? Daun berambang juga kadang bau juga ya. Nah, wa mustanadu dzalik dan sandarannya hal tersebut ma'akhrajahu akhrajahu an Jabir. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim dari hadis Jabir. Anna Rasulullah SAW utiya bi kadrin fihi khadrawat min bukulin. Suatu ketika bahwasanya Rasulullah SAW didatangkan semacam periuk yang diberisikan sayur-sayuran. Nah, eh, sayur-sayuran, kemudian ada sayurnya di, di situ. Fawajadalah rihan, kemudian Rasulullah menjumpai bau di situ. Fakal ba'di ashabih Kemudian Rasulullah mengatakan kepada sebagian sahabat, "Kulu, makanlah." Falamma ra'ahu kariha akalaha. Kemudian ketika Rasulullah melihat, Rasulullah pun apa? Benci, tidak suka untuk makannya. Paham ya? Karena nanti e, larangan ini lil karohah, makruh. Paham ya? Qala kul. Eh, kemudian ada yang mengatakan, "Makannya, makanlah." Rasulullah mengatakan apa? Fa inni unazi man la tunazi. Sesungguhnya aku sedang bermunajat, berbicara khusus kepada kepada apa kepada sosok yang kalian apa yang kau tidak mengajak bicara padanya. Maksudnya apa? Maksudnya malaikat. Paham ya? Maksudnya malaikat kan ilahnya nanti kan sama ilahnya. Kenapa kau dilarang ke masjid misalkan makan basol, makan brambang, makan bawang putih, makan jengkol, makan petai? Kenapa kau dilarang? Nah barakallahu fi karena alasannya kan nah ilahnya adalah apa? Al-ada, mengganggu. Nah, siapa yang diganggu? Para ulama telah menjelaskan, nah barakallahu fikum Dua di situ. Eh, yang paling inti malaikat. Innal malaikah tata'adza kama yata'adza bihi banu Adam. Sesungguhnya para malaikat merasa terganggu dengan apa? Dengan perbuatan yang Banu Adam terganggu dengannya. Antum atau kita sekarang kalau mencium bau-bau seperti itu, bau petai, bau cengkol, bau-bau yang enggak sedap terganggu kan? Malaikat juga terganggu. Paham ya? Makanya dianjurkan kalau dalam kondisi seperti itu dapat rukhsah boleh sholat di rumahnya. Paham ya? Tapi kalau menyengaja menyengaja biar biar nggak sholat di masjid itu nggak diperbolehkan menyengaja ya tapi kalau berobat nggak masalah wasahih di alil jadah pendapat yang sahih yang nah kalau fikum yang pendapatnya tepat berada di atasnya anna dalika laisa haraman alaih bahwasannya makan basal bawang putih atau yang semisalnya tidak diharamkan atasnya bel karena aklu dalika makruhan fi makruh akan tapi makan makanan tadi itu makruh Nah, pada hak beliau SAW. Wa dalil adzalik dalilnya mengenai hal tersebut. Marwah Muslimun yang diriwayatkan Imam Muslim an Abi Ayyub annahu sana'a li Rasulillah sallallahu ta'aman fihi thum. Bahwasanya suatu ketika beliau bikin makanan untuk Rasulullah SAW di dalamnya ada bawang putih. Faraddahu kemudian Rasulullah mengembalikannya walam yakul minhu dan tidak makan darinya. Faqala lahu kemudian dikatakan Rasulullah aharamun hu Apakah apakah itu haram? Qala la walakinni akrahuhu. Enggak haram, cuman aku enggak suka. Makruh berarti kan? Aku enggak menyukainya, aku benci. Faqala inni akrah ma karihta. ya? Kemudian langsung Nah, Abi Ayyub mengatakan sesungguhnya aku juga tidak suka dengan apa yang kamu tidak suka. Maksudnya aku juga benci dengan sesuatu yang kamu benci. Qala Asy-Syaikh Abu Amr wa hadza yubtil wajhat tahrim. Ini yang membatalkan sisi pengharaman. Jadi kesimpulannya makruh hukumnya. Nah, wallahu taala alam. Satu lagi Masalah tuan permasalahan berikutnya. Warwal Bukhari an Nabi Juhaifa An Rasulullah SAW kala amma ana fala akul muttaqi'a. Ini sering orang kadang lupa ya, karena kalau makan bersandar itu enaknya luar biasa, santai gitu ya, slow ini ya. Ternyata ada larangannya dikondisikan. Paham ya? Ima yaminan atau shimalan. Paham ya? Atau yang seperti raja itu gini kalau nah, Makan ya? ini itu juga termasuk. Paham ya? Nah, jelaskan para ulama mengenai apa? Larangan makan ittika. Betul sini. Adapun aku Rasulullah, aku enggak makan secara apa? bersandar. Paham ya? Faqala batu ashabina inna dzalika kana haraman alaihi. Sebagian ashabina al-Hanabilah mengatakan bahasanya itu haram untuk Rasulullah SAW. Tapi nanti kita lihat yang sahih. Qala Nawawi was sahih, ini perhatikan sahih. Was sahih pendapat yang sahih, annahu kana makruhan fi haqqih la haraman. Bahwasanya itu makruh untuk hak beliau bukan haram. Nah, kalau untuk kita bagaimana? Kita lihat yang terakhir ini kultu. aku katakan fa'ala hadza la yabqa babil khasa'is. Berarti kalau berdasarkan penjelasan ini enggak tersisa lagi sudah. Nah, bab seputaran yang khusus. Kenapa? Fa innahu yukrah li ghairihi aidan al-aqlu muttaqian. Ini penting ini ya. Bahwasanya dimakruhkan juga untuk selainnya. Berarti untuk kita juga. Dimakruhkan juga untuk selainnya makan dalam porsi apa? Bersandar. Jadi kalau upaya kalau makan tangannya jangan bersandar gini. Ya, begini biasa. Paham ya? Biasanya kan enak ya posisi seperti itu tapi dikondisikan mau pesannya seperti itu atau pesannya seperti raja raja kalau makan itu sambil tiduran itu misalnya itu dihindari semuanya barakallahu fiik na'am wallahu alam suwab ini yang kita baca yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala walhamdulillah rabbil alamin